Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam kondisi sehat walafiat di mana sebagian tempat sekarang sedang ditimpa musibah dengan penyakit yang luar biasa mengerikan. Orang-orang jadi seperti anjing melakukan subhanallah. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kaum muslimin dari virus tersebut. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia berada di bawah naungan sunnah beliau hingga akhir nanti. Para jemaah sekalian, menuntut ilmu merupakan jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan pintaskan, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara keutamaan ilmu adalah ilmu itu kalau kita tuntut ini merupakan bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bayangkan atau kita gambarkan dengan seorang yang sedang jatuh cinta. Pernah jatuh cinta kan? Atau sudah lama? Atau masih? Ya. Orang yang sedang jatuh cinta Mungkin kita permisalkan seorang wanita ya. Seorang wanita ditinggalkan oleh suaminya keluar negeri. Ya. Yang mana wanita itu sangat mencintai suaminya itu. Karena kalau belum jadi suami nggak boleh kirim-kirim surat-surat cinta. Kemudian suaminya itu mengirimkan surat mengirimkan surat. Maka kira-kira bagaimana perilaku sang wanita tersebut? Yang mana kalau seorang mendapatkan surat itu beda dengan ketika seorang mendapatkan pesan WhatsApp, SMS. Secara psikologisnya itu beda. Maka Kadang ada orang yang ingin meminta maaf lebih kuat melalui surat. Nah sekarang kalau ada seorang wanita yang sangat cinta kepada suaminya, kemudian suaminya itu mengirimkan surat. Ya. Maka kira-kira gimana kira reaksi wanita tersebut? Apakah membiarkan surat itu di lemari seminggu, dua minggu, tiga minggu, berbulan-bulan tidak dibuka-buka sampai berdebu? Atau dia buka segera, dia buka dengan penuh perasaan, kemudian dia baca huruf demi huruf, kata demi kata, dengan penuh perhatian, dengan penuh Kira-kira bagaimana Pak? Yang pertama yang kedua Kalau memang dia itu cinta Yang mana sikap yang akan dia pilih? Dia cuekan atau dia baca dengan penuh kecermatan? Dia baca Bahkan terkadang tidak cukup satu kali Dia baca satu kali Tidak mau terlewat walaupun satu huruf Dibaca Sudah selesai Dia ingin mengulanginya lagi jangan jalan tadi ada yang lewat jangan-jangan saya masih salah paham dia baca kemudian terkadang dia memandang ke langit senyum sendiri pernah seperti ini kan? atau ibu mungkin ya ibu pernah seperti ibu dapat surat cinta ya apalagi kalau surat cintanya wangi ada bunga-bunganya. Nah, tentu orang yang benar ceritanya dia akan benar pula dalam membaca surat cinta Maka demikian pula lah kita. Hendaknya kita menyadari bahwasanya Al-Qur'an ini merupakan surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Al-Qur'an ini surat cinta. Ya, surat kasih sayang. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat yang ke-58 menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an ini surat cinta. Allah ingin memperlihatkan kecintaannya kepada kita melalui Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah lah dan kasih sayangnya ya, Imam Mujahid menafsirkan yang dimaksud dengan hal tersebut adalah Al-Quranul Karim. Maka Al-Quran ini merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kepada kita. Dan dinamakan surat karena memang Al-Quran adalah terdiri dari dari berapa surat? Berapa surat Al-Quran? surat cinta dari Allah ya. 114 minimalnya kita tahu nih ya surat cinta yang dikirim Allah kepada kita ini ada berapa? Ada 114 surat. Ya. Kita kembali ke kisah seorang wanita yang mendapatkan surat kalau seandainya dia mendapatkan surat cintanya dengan bahasa yang dia tidak pahami. Contoh suaminya kerja di Jerman, ngirim suratnya pakai bahasa Jerman. Kira-kira gimana reaksi sang wanita itu? Apakah pasrah tidak mau paham dengan isi surat itu? Ini mah dikirimnya pakai bahasa Jerman, gimana saya mau paham? Aduh udah, Jerman aja. Apakah seperti itu? Kalau memang dia benar-benar cinta. Atau gimana? Dia akan bertanya atau mencari orang yang bisa memahamkan isi surat itu. Dia akan bertanya atau berusaha untuk mencari orang yang bisa memahamkan sisi surat itu. Demikian juga kita. Kalau kita memang tidak paham surat cinta yang Allah kirimkan kepada kita, maka kita harus mencari tahu, belajar, membaca kitab tafsir, atau duduk bermajlis yang menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran Karim dan ini merupakan bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin memang benar cinta kepada Allah, buktikan dengan kita mempelajari ayat-ayatnya. Karena betapa banyak cinta yang hanya pengakuan, hakikatnya tidak ada cinta. Oleh karenanya pepatah Arab mengatakan apa? Ya, banyak orang yang mengaku cinta kepada Laila, padahal Laila tidak pernah mengakui cintanya mereka kepada dia. Nah, karena tidak ada pembuktian. Maka kalau kita memang cinta kepada Allah, maka buktikan cinta kita dengan mempelajari ayat-ayat dan alhamdulillah kita sehari ini masih melanjutkan kajian kita tentang tafsir ayat Al-Quranul Karim dan kita sekarang sudah sampai ke ayat yang ke-14 dari surat Al-Baqarah. Ayat yang ke-14 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy rajim." وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم نحن مستهزئون الله يستهزئ ويمدهم في طغيانهم يعلمون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Kita masih bersama dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik. Di antara sifat orang munafik adalah jika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kita pun beriman. Ya. Dan ini diantara sifat orang munafik. Menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Ya. Mereka mengatakan kita beriman, kita Islam, bahkan sebagian mereka sholat. Sebagian mereka pun sholat. Dan pengakuan ini pun sudah Allah ketahui Di surat Al-Munafiqun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh." Jika datang kepada Muhammad orang-orang munafik, mereka mengatakan, "Kami bersaksi bahwasanya engkau adalah utusan Allah." Allah tahu engkau adalah utusannya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Tapi Allah juga mengetahui bahwasanya persaksian orang-orang munafik itu dusta di dalam persaksiannya. Allah mengetahui. Ya. Dan sebagian orang munafik itu sholat. Iya, sebagian orang munafik sholat. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di surat An-Nisa ayat yang ke-142 wa idza qomu ila sholati qomu usala jika mereka berdiri untuk melaksanakan sholat berdiri dengan kondisi malas ini diantara sifat orang munafik kalau sholat sholat tapi malas ya. mereka ingin melindungi darah dan harta mereka sehingga mereka pun sholat dengan terpaksa. Maka jangan sampai kita mengikuti sifat orang munafik kalau sholat terpaksa tidak merasakan nikmatnya sholat berat kalau mendengar hayya ala sholat hayya ala sholat hati-hati ya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya sholat yang paling berat untuk orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Ini sholat yang paling berat bagi orang munafik. Kenapa? Karena kalau sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib ini masih ada cahaya. Yang mana di zaman dulu ini belum ada jadi orang yang sholat dan orang yang tidak sholat sangat ketahuan. Sementara orang sholat isya itu sudah mulai gelap. Jadi kalau dia tidak sholat itu tidak tidak terlalu terlihat. Apalagi kalau sholat sholat subuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, ketika Ubay bin Kaab mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW salat bersama kita salat subuh. Kemudian Nabi SAW bertanya tentang asyhadu fulanu salat, apakah fulan tadi ada hadir? Ya, para sahabat mengatakan tidak. Fulan tidak. Kemudian Nabi SAW mengatakan inna hataini salataini min asqali salati ala munafiqin. Sesungguhnya dua salat ini Sesungguhnya dua salat ini itu salat isya dan salat fajar ini salat yang paling berat untuk orang-orang munafik. Walau ya'lamuna ma fihi la atawhuma wal hadwan. Kalaulah mereka mengetahui pahala di balik salat isya dan salat subuh, niscaya mereka akan mendatangi salat ini walaupun dalam kondisi merangkak. Subhanallah. Walaupun dalam kondisi neraka. Ini saking besarnya pahala dibalik sholat isya dan sholat subuh. Dan Ibnu Mas'ud pernah mengatakan Laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiq ma'lumun nifaq yakni salat al-jamaah. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud, sungguh aku ini telah melihat para sahabat mereka menghadiri salat jemaah dan tidak ada yang absen dari salat jemaah laki-laki kecuali orang munafik yang diketahui kemunafikan. Ini kata siapa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi yang suka absen salat jemaah di zaman Rasul itu siapa orang munafik. Adapun orang non munafik itu hadir salat salat jemaah. Kemudian kata beliau, walaqad kana rojul yu'ta yuhada baina rajulaini hatta yuqamu fi Kata beliau di zaman kami itu ada orang yang harus dibopong oleh dua orang demi untuk menghadiri salat jemaah sampai ditegakkan, diberdirikan di antara semua. Sampai seperti ininya di zaman para sahabat Rasulullah SAW usaha mereka untuk menghadiri salat jemaah. Untuk menghadiri salat salat jemaah. Maka dari ucapan ibu Mas'ud ini bisa kita ambil faedah bahwasanya salat jemaah bagi laki-laki yang lebih kuat adalah hukumnya wajib salat jemaah bagi laki-laki yang lebih kuat hukumnya wajib. Memang betul ya, bisa ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Namun kita katakan ini yang lebih kuat berdasarkan dalil-dalil yang akan kita sebutkan insyaallah taala. Ya, bahkan Madhab Syafi'i sendiri mengatakan salat jemaah itu wajib namun yang lebih kuat Allah ini wajib ya. kenapa di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim nomor 653 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan ada seorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana orang itu orang buta tidak bisa melihat maka dia berkata ya Rasulullah innahu laisa liqa'idun yaquduni ila masjid wahai Rasulullah saya tidak memiliki orang yang bisa mengantarkanku berjalan menuju masjid dia buta tidak mampu melihat maka dia meminta kepada Rasulullah SAW untuk meminta keringanan dia ingin sholat di rumahnya maka ketika ditanya itu Nabi SAW awalnya memberikan keringan. Ketika dia hendak pergi, Nabi SAW kembali memanggilnya. Kemudian Nabi SAW bertanya, harta semaun nida di sholat? Apakah engkau mendengar suara adat untuk sholat? Harta semaun nida di sholat? Apakah engkau mendengar suara adat untuk seruan sholat? Maka dia mengatakan, Na'am, iya. Maka Nabi SAW mengatakan Fa'ajib kalau demikian Maka penuhilah seruan azan Sampai orang yang buta pun Diperintahkan oleh Nabi SAW Untuk menghadiri salat jemaah Ini dalil yang sangat kuat bahwa saya salat jemaah itu adalah Apa? Wajib bagi laki-laki ya. Wajib bagi eh, laki-laki Dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi saw juga pernah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Laqad hamamtu an amuru bis salati fatullah." Sungguh saya itu sangat ingin untuk memerintahkan orang komat kemudian didirikan sholat. Thumma ukhalif ila manazil qawmi Kemudian saya keluar dari masjid untuk mengecek satu demi satu rumah-rumah manusia itu. La yashhaduna shalah yaitu orang-orang yang tidak hadir untuk sholat jemaah. Fa'ah fa'uhadritu alaihim maka saya bakar rumah-rumah mereka. Ini sabda Nabi SAW terdapat dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Sesohi-sohinya hadis. Nabi SAW itu sangat ingin tidak ikut sholat jemaah sekali-kali, kemudian mengecek siapa saja laki-laki yang tidak mau sholat jemaah, kemudian dibakar rumah. Namun hal ini tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama karena beliau ya ini kewajiban juga jadi bagi beliau, beliau pun harus sholat jemaah. Yang kedua karena ya beliau juga memiliki kasih sayang dan ini menunjukkan akan ya betapa bahayanya betapa buruknya orang yang meninggalkan salat jemaah dengan sengaja bagi-bagian sampai Nabi Sallam itu ingin membakar rumahnya sampai Nabi Sallam ingin membakar membakar rumahnya dan di dalam riwayat yang lain riwayat Imam Ahmad Nabi SAW juga menjelaskan laulah ma fil buyuti minan nisa'i menjelaskan alasannya kenapa tidak dibakar Kalaulah tidak ada di rumah itu wanita-wanita dan anak-anak. La aqamtu atau sholat isya, maka saya ingin ya menegakkan salat isya wa amartu fityani yuharriquna nama fil buyuti binar. Kemudian saya memerintahkan para pemuda untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak menghadiri salat isya. Namun Nabi SAW tidak lakukan kenapa? Karena di dalam rumah itu ada ada manusia, ada ibu-ibu, ada anak-anak. nabi ini menunjukkan bahwasanya apa? Salat jemaah bagi laki-laki itu hukumnya wajib. Ini yang lebih kuat. Maka ya bagi laki-laki hendaknya sholatnya di masjid karena Nabi SAW menjelaskan bahwa sholat berjamaah di masjid itu lebih baik berapa? 27 derajat dari sholat sendirian. Ya. Maka di antara sebab seorang terhindar dari kemunafikan adalah menghadiri sholat jemaah. Kalau kita ingin terhindar dari kemunafikan, maka hadiri sholat jemaah. Bagaimana kalau ibu? Ibu-ibu tidak wajib. Tapi kalau menghadiri sholat jemaah tidak boleh dilarang. Misalkan istri kita ingin menghadiri sholat jemaah tidak boleh dilarang. Karena Nabi SAW mengatakan apa? La tamna'anna ima Allah masajid Allah Jangan kalian larang hamba-hamba Allah dan yang wanita itu untuk menghadiri masjid-masjid Allah. Namun para ulama mengatakan rambut harus memenuhi syarat seorang wanita ketika keluar rumah. Ya tidak tabaruk, ya. tidak menampakkan Allah dan seterusnya. Maka ya, wanita yang ingin menghadiri salat jemaah itu harus memenuhi syarat-syaratnya dengan menutup aurat, tidak tabaruk dan seterusnya. Terlebih lagi kalau orang itu di samping menghadiri sholat Jumat, dia senantiasa mendapatkan takbiratul ihram minimalnya 40 hari bersama imam. 40 hari terus mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Maka ini dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat At-Tirmidzi man shalla lillahi arba'ina yawman fi jamaah. Barang siapa yang salat karena Allah 40 hari bersama jemaah. Maka eh, yudriku takbiratul ula yang mana dia mendapatkan takbiratul ula, takbiratul ihram. Maka Nabi SAW mengatakan kutiba lahu bara'atan akan dicatatkan baginya dua pembebasan. Dia akan mendapatkan dua pembebasan. Apa itu? Bara'atun minan pembebasan dari api neraka wa bara'atun minan nifaq dan pembebasan dari kemunafikan. Ini keutamaan yang luar biasa. Kita usahakan 40 hari tidak terhenti untuk sholat bersama imam mendapatkan takbiratul ihram. Maka Nabi SAW menjanjikan pembebasan dari neraka dan pembebasan dari dari kemunafikan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan jika orang-orang munafik itu kembali kepada setan-setan mereka dijelaskan oleh para ulama syayatinihim yaitu ashabihim minal munafiqin wal musyrikin. Jika mereka kembali kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Ditafsirkan oleh sebagian ulama yang lain jika mereka kembali kepada pembesar-pembesar mereka. Mereka mengatakan inna ma'akum sesungguhnya kita itu bersama kalian. Ketika pembesaran jatuh mengatakan kamu tadi bersama orang yang beriman ya. Kata orang munafik ini, sesungguhnya kita itu bersama kalian. Kata mereka, innama nahnu mustahzi'un. Sesungguhnya kita itu tadi bersama orang beriman hanya untuk mengolok-olok mereka, hanya untuk mengejek-ejek mereka, hanya untuk merendahkan mereka. Nah, ini diantara sifat orang kalau bertemu dengan orang-orang kafir itu menampakkan kecintaan mereka kepada orang-orang kafir. Tapi kalau bersama orang beriman, ya itulah. Ya. Karena mereka menyembunyikan kekafiran di dalam hatinya. Karena mereka menyembunyikan kekafiran dalam hatinya sehingga mereka lebih mencintai orang kafir daripada orang yang beriman. Ya, di zaman sekarang seperti orang-orang liberal yang terkenal itu apa sekarang jaringan Islam ya liberal jil ya. sebenarnya Islam itu nggak cocok dinamakan liberal jaringan Islam liberal jil ini menikah dengan jin apa itu jin uh, jil ini menikah dengan syiah bergabung dengan si A melahirkan jin. Apa itu jin? Jaringan Islam Nusantara. so, Ini gabungan dari pola pikir jin dengan Syiah. Ya, keluar kemudian menghasilkan jaringan Islam Nusantara. Ya. Maka orang-orang liberal ini mereka orang Islam tapi ingin merusak Islam ya, mengatakan kerudung itu sudah tidak wajib itu hanya kebiasaan orang Arab subhanallah dikatakan ayat-ayat itu hanya untuk orang Arab hanya kebiasaan orang ya, padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan al-yauma akmaltu lakum dinakum hari ini telah kusempurnakan agama kalian bagi kalian Wa atmamtu alaikum ni'mati dan telah kusempurnakan nikmat kalian bagi kalian. Nikmatku atas kalian wa raditu Islam madina dan telah kuridai Islam sebagai agama bagi kalian. Maka Islam ini agama yang sempurna. Sempurna di setiap waktu, sempurna di setiap tempat. Maka ya kita hendaknya mengetahui bahwasanya syariat Islam ini sempurna ya tidak boleh dikurang-kurang tidak boleh ditambah-tambah ya. dan yang dimaksud dengan setan adalah kullu ma tamarrada minal jinni wal insi wal hayawan setiap yang membangkang dari jin manusia dan hewan ini namanya setan jadi setan itu sifat Ya. Kalau ada yang membangkang berarti itu setan. Ya. Oleh karenanya Allah swt mengatakan taala mengatakan minal jinnati wanas. Setan itu ada dari golongan manusia, ada eh, dari golongan jin dan ada dari golongan manusia. Demikian juga dari hewan ada. Sebagaimana Nabi SAW pernah menjelaskan ketika sahabat Abu Dzar mengatakan yaqta'u ar rajul idza lam yakun baina yadayhi qayd akhiratir rahli al-himar wal al aswad wal mar'ah kata sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu membatalkan salat seseorang kalau dia tidak sholat mendekat kepada sesuatu yang setinggi pelana unta, pelana unta ya sekitar 30 cm ya. Jadi dia sholat tidak ada pembatas apa-apa di depan. Kemudian ada yang lewat halal ini. Yang pertama adalah lima keledai, wal kalbul aswad anjing hitam, wal mar'ah dan wanita. Hadis riwayat Abu Dar. Maka berkata Abu Dar, "Ma balul aswad?" Berkata seorang kepada Abu Dar, "Apa salahnya anjing hitam?" Minal ahmari, minal asfari, minal Abiyat. Kenapa dibedakan anjing hitam? Bagaimana kalau ada anjing kuning, anjing merah, anjing kuning? Pernah lihat anjing merah kan? Ya, tak nah, pernah ya. Kalau kuning, eh, apa putih ada ya. Tapi di sini dikatakan ada anjing ya? ya Maka kata Abu Dhar, ya dahsi, wahai anak saudaraku, saat Rasulullah SAW kama saat tadi, sungguh saya pernah bertanya kepada Rasulullah tentang apa yang kau tanyakan kepadaku. Kenapa sih? Eh, apa salahnya anjing hitam? Kenapa dibedakan dengan anjing-anjing yang lain? Kata Nabi SAW, Al-Kalbul Aswadu Syaiton. Karena anjing hitam itu adalah syaiton. Anjing hitam yang males, ya. itu syaiton. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan innama mustazi'un. Sesungguhnya kami itu hanya mengolok-olok orang yang beriman. Ini diantara sifat orang munafik. Suka mengejek-ejek orang yang beriman. Ya. Maka hati-hati Pak. Jangan sampai kita mengejek orang-orang yang beriman terutama yang berhubungan dengan agama mereka. Ya, lihat orang mempraktekkan sunnah tidak isbah laki-laki pakaiannya tidak di bawah mata kaki ada yang bilang oh kebanjiran nih kebanjiran pak nah, ini bahaya seperti ini di antara sifat orang munafik susah mengolok-olok orang yang beriman dalam masalah agama mereka ya atau masalah jenggot misalkan ya uh jenggotnya panjang sekali itu ya hati-hati nanti idul adha potong jelas maka ini ucapan-ucapan yang bahaya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala walaupun dia bercanda itu bisa keluar dari agama Islam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna dua jika engkau tanyakan kepada mereka tentang olok-olokan mereka itu mereka akan mengatakan sesungguhnya kita itu hanya bercanda saja main-main maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un Katakan Muhammad, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian bercanda? kalian bermain-main la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum jangan minta maaf kalian sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman Allah jelaskan ini di surat At-Taubah ayat yang ke-65 sampai 66 maka berbahaya Pak jangan kita bercanda dengan agama yang berbahaya ya dulu waktu SMA saya pernah dengar orang kalau jadi orang jangan tanggung Ya, kalau jadi orang yang tahu enggak? Edan gen sekalian. Ya. Mungkin teh ditajong ke malaikat teh. Ha, ngalewatan jembatan kita gitu. ha ke surga langsung ngalewatan neraka. Ya. Paham tidak, Pak? Paham, Mas? Orang Sunda ya? Orang Sunda? Sunda. Ya? Ini sebagian perkataan yang berbahaya. Jangan tanggung-tanggung jadi orang nanti ditendang sama malaikat, ngelewatin neraka langsung masuk surga. Ini bahaya. Atau misalkan ada percandaan juga, kalau nanti ada malaikat Jibril cari saya, bilangin saya lagi ada perlu ya. Ini bahaya candaan-candaan ini yang sangat berbahaya memang iya buat orang tertawa tapi kalau dibuat candaan seperti ini berbahaya ya. Kemudian di ayat yang ke-15 di ayat yang setelahnya bagusnya kalau kajian tafsir itu sambil pegang musaf. Tapi nggak apa-apa ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun." Allah lah yang mengejek-ngejek mereka. Allah lah yang ya yastahzi'u bihim. Ya. Apa ya terjemahannya di sini? Yastahzi'u bihim terjemahan versi pemerintah Indonesia. Ya, kalau secara bahasa Arab ya yastahzi itu artinya mengejek-ngejek, mengolok-olok. Apa terjemahannya ada? Yastahzi. Apa terjemahannya? di surat berapa itu? Yang Al-Baqarah bukan? Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Kemudian lihat istilahnya Oh, membiarkan ya. Tapi kalau di tafsiran yang tafsiran Quran Madinah itu ya, itu Allah akan memperolok-olokkan mereka, memperolok-olok sebagaimana mereka memperolok-olok kaum muslimin, maka Allah olok-olok mereka. Bukan berarti ini sifat Allah, tapi ini kabar. Ya, ini pengkabaran, bukan berarti di antara sifat Allah Allah suka mengolok-olok tidak. Namun ini menunjukkan akan ya bahwasanya mereka ketika berbuat demikian maka akan mendapatkan perlakuan yang sama. Al jazaa min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Ya. Allah yastahzi bihi wa yamudduhu. Yamudduhu maksudnya adalah yumhilhu. Yaitu memberikan mereka waktu. Tidak langsung diadab fi tughyanihim yaqmun dan mereka di dalam kesesatan mereka tenggelam. Ini di antara cara Allah mengadab orang kafir atau orang munafik. Ya. Dibiarkan mereka hidup nyaman di dunia. Makanya terkadang suka ada pertanyaan, kenapa ya kita lihat orang kafir itu kok hidupnya enak? Mobil mewah, rumah mewah, istri cantik. Kita yang beriman, kita yang sholat, kok seret terus ini rezeki Maka jawabannya apa? Bahwasanya Allah itu memberikan dunia kepada orang yang dicintai dan orang yang tidak dicintai. Namun tidak akan memberikan agama kecuali kepada orang yang jadi kita tidak usah iri kepada orang yang nyaman hidupnya dari orang-orang kafir tidak usah Karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengazab mereka dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada. Semakin mereka diberikan nikmat, semakin keras azabnya Allah kepada mereka. Karena hakikatnya dunia itu orang untuk orang-orang yang beriman. orang ya, Orang-orang kafir itu harusnya bersyukur kepada orang beriman. Karena orang bumi ini diciptakan untuk beribadah. Dan mereka tidak mau beribadah Sementara orang beriman beribadah Kalau bumi ini sudah tidak ada yang beribadah Itu sudah tanda kiamat oleh karenanya dijelaskan di antara tanda hari kiamat apa? Tidak ada tidak ada lagi orang yang mengucapkan Allah. Berarti semuanya sudah orang-orang kafir atau orang-orang yang tidak beriman. Ya. Maka kalau kita misalkan sebagai kaum muslimin kok banyak sekali ujian, sementara orang-orang kafir enak sekali hidupnya. Maka kita harus memahami bahwasanya apa? Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Ya, sebagaimana Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, "Idza arada Allah bi 'abdihi al-khair, 'ajjala lahu al-'uqubah." Jika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah segerakan balasannya terhadap kesalahannya di dunia di dunia. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarr amsaka 'anhu bi dhanbi. Namun jika Allah menginginkan keburukan kepada seorang hamba, maka Allah tahan dosanya, tahan untuk menyiksa dari dosa yang telah dilakukan. Hatta yuafiya bihi yaumal qiyamah. Sampai di hari kiamat dibalas secara utuh azab yang ya, untuk membalas perbuatan yang telah dia lakukan. Maka kita harus bersyukur, misalkan ya terkadang tertimpa musibah banjir anak sakit maka ini bisa jadi Allah menginginkan kebaikan untuk kita ini untuk menguburkan dosa-dosa kita sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bersih tidak berdosa sama sekali sehingga Allah langsung masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam satu riwayat, riwayat Imam Ahmad, bahwasanya ada seorang yang bertemu dengan seorang wanita yang dulunya itu wanita jalan, wanita nakal gitu ya, di masa jahiliyahnya. Maka laki-laki ini ingin bermain dengan dia, ya, menggoda lah gitu. Sampai laki-laki ini apa? Membentangkan tangannya kepada wanita ini. Maka kata wanita ini, "Mah, menjauh kau. Fa inna Allah azza wa jalla qad dhahaba bisyirki. Dhahaba bil jahiliyah wa ja'ala Kata wanita ini, sesungguhnya Allah telah memberikan hidayah kepadaku dan telah menjadikanku sebagai orang yang Islam maka pergilah orang ini. Fa'asaba wajhul ha'id maka dia kejedot kejedot apa? Kejedot tembok. Subhanallah. Dia ingin menggoda perempuan, kemudian perempuan itu tidak mau, ya, kemudian dia ke kejedot. Kejedot itu bahasa Indonesia apa? Kejedot. Kalau bahasa Sundanya tidak Fasad jahu maka dia pun terluka dengan benturan kepalanya dengan tembok itu. Semua dari Nabi Sallallahu Kemudian dia pun mendatangkan Nabi Sallallahu kemudian mengabarkan hal ini. Maka Nabi Sallallahu mengatakan, Anta abdun aradallahu bika khairan. Engkau adalah hamba yang Allah inginkan kebaikan dari dirimu. Jika arada Allah azza wa jalla bi 'abdin khairan ajjala lahu 'uqubata dzambi. Kalau Allah menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, Allah segerakan balasan untuk dosanya. Ini kan dosa dia tadi, mulai goda-goda itu. Wa idza arada bi 'abdin syarran amsaka 'alaihi bi dzambi. Namun jika Allah inginkan keburukan untuk seorang hamba, maka Allah nantikan balasan untuk dosanya dinantikan untuk di hari kiamat saja. Hatta yuwafa bihi yaumal qiyamati ka'annahu ayyun. Sampai Allah sempurnakan siksanya nanti di hari kiamat. Maka kita harus bersyukur kalau kita sedang ditimpa musibah. Kejedot, ya, atau lagi? ketusuk duri, ditajong, dijarike, diposewa, disolena, nah ini banyak sekali ya istilah Sunda itu. Apa bedanya itu Pak? Ikosewa, disolena, ke Ya. Apakah beda Piko sewa sama dan sama? Ya, sama ya. Cuma ini kayanya bahasa Sunda. Bahasa yang kaya. Kemudian di ayat yang setelahnya Di ayat yang setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman Ulaika alladziina ishtaru dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu mereka lah ini orang-orang mereka lah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Subhanallah. Mereka jual petunjuk untuk membeli kesesatan. Mereka tinggalkan petunjuk untuk meraih kesesatan. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Sungguh perniagaan mereka itu tidak akan pernah beruntung dan mereka tidak akan mendapatkan dan mereka tidak akan mendapatkan Maka ayat dari kuliah ini menjelaskan kepada kita saya di antara sifat orang munafik itu suka menukar petunjuk dengan kesalahan Mereka lebih senang kesalahan daripada petunjuk. Mereka jual ayat-ayat eh, Allah demi untuk meraih dunia yang hina. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di surat Fussilat ayat yang ke-17, "Wa amma fastahabbu al fastahabbul 'ala al huda." Ini juga sama sifat-sifat orang Thamud, mereka lebih memilih kebutaan di atas petunjuk padahal Allah sudah berikan petunjuk kepada mereka ya ini sifat orang munafik lebih senang sesat daripada petunjuk di antaranya adalah karena mereka mendahulukan dunia di atas akhirat. Ini bahaya. Sebagaimana Allah jelaskan di surat An-Nahl ayat yang ke-106 sampai 107. Bahayanya kita mendahulukan dunia di atas akhirat. Bisa menyebabkan seorang murtad. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kafara billahi min ba'di imanihi orang yang kufur kepada Allah setelah dia beriman itu berdosa illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman kecuali orang yang dipaksa sementara hatinya tenang di dalam keimanan maka dia tidak berdosa walakin man syaraha bil kufri sadra akan tapi orang yang tenang kepada kekufuran dia lebih nyaman kalau kafir fa'alihim ghadabun minallah wa lahum 'adzabun 'adzim. Maka bagi mereka adalah laknat dari Allah dan kemurkaan ya dan azab yang pedih. Zalika bi'annahum. Apa alasannya? Yang demikian itu karena mereka istahabul hayat dan dunia ala akhir. Mereka mendahulukan kehidupan dunia di atas akhirat. Wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Dan Allah itu tidak akan memberikan kepada orang-orang yang kafir. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan-permisalan untuk menjelaskan kondisi orang munafik. Yang mana ayat ini sebelum saya baca mungkin Pak siapa namanya? Pak Fit. Ya, Fadol baca Pak Al-Baqarah ayat yang ke-17. بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون سم بكم من طعام لا يرجعون baca eh kan ya pakai ragam Ini permisalan orang-orang munafik Allah jelaskan di ayat yang ke-17. Masaluhum permisalan mereka. Kamasalil ladhi seperti permisalan pada naro orang yang mencari api. Falamma adaat ma haulah ketika dia atau ketika api itu sudah memberikan cahaya kepada sekitarnya zahaballahu bi Allah hilangkan cahaya dari dirinya dari mereka para orang munafik wa tarakahum fi dhulumatin la maka Allah tinggalkan mereka dalam kegelapan kesesatan sehingga mereka tidak mampu melihat kebenaran. Ini terjemahan pada terangnya ya. Masaluhum kamasalil tau pada nara. Permisalan mereka seperti permisalan orang yang mencari api. Ya dia gelap malam hari pengen cahaya, dia cari api. Setelah dia dapat api, kemudian cahayanya itu memberikan efek kepada sekitarnya. Ya. Adha'at ma Ya. Kata sebagian ulama, ini menunjukkan bahwasanya cahaya hidayah itu tidak berpengaruh apa-apa kepada hati orang munafik. Karena cahaya hidayahnya itu hanya memberikan pengaruh kepada yang di sekitarnya saja. Jadi ketika hidayah itu sudah sampai kepada orang munafik, dia tidak pertahankan bahkan dia tinggalkan hidayah itu, dia tinggalkan petunjuk itu. Ya. Maka orang munafik itu tidak akan memberikan manfaat dan tidak akan mendapatkan manfaat dari hidayah. Ini orang munafik. Maka ketika dia sudah mendapatkan hidayah dia tinggalkan. Zahaballahu binurihi. Maka Allah pun hilangkan cahaya. Wa tarakahum fi dhulumat kemudian Allah tinggalkan mereka dalam kegelapan, kesesatan. La yubsirun sehingga mereka tidak mengetahui lagi kebenaran. Ini bahayanya kalau kita sudah tahu kebenaran kita tinggalkan. Bahaya. Kita sudah tahu kebenaran tinggalkan. Ini lebih berbahaya daripada orang yang tidak tahu sama sekali. Orang yang tidak tahu sama sekali, ya ini masih mending dosanya hanya berhubungan dengan seberapa besar dia lalai di dalam menuntut ilmu. Misalkan dia terjerumus dalam dosa, dia nggak tahu kalau riba itu haram, dia berbuat riba Kemudian ada orang yang sudah tahu riba tapi masuk saja jalan. Mana yang lebih buruk dosanya? Orang yang sudah tahu. karena dia sudah tahu ini haram, masih juga. Adapun orang yang ini bisa jadi dia tidak mendapatkan dosa riba, tapi mendapatkan dosa lain berupa dia lalai di dalam ilmu. Dia lalai dalam ilmu dia juga merupakan bentuk bentuk dosa. Summun bukmun umyun fahum la Sebelum kita jelaskan ayat yang ke-16 ya, sumun bukmun itu para ulama menjelaskan, perhatikan ayatnya, zahabullahu bi nurihim. Allah hilangkan cahaya mereka. Nur di dalam bahasa Arab kata tunggal jamaknya apa anwar nur itu kata tunggal kata pluralnya adalah anwar sementara lawan dari nur lawan dari cahaya itu apa kegelapan kegelapan di dalam ayat ini adalah zulumat yang mana zulumat ini kata dalam bentuk plural jamak dan ini banyak sekali dalam ayat Al-Quran lebih dari belasan ayat ketika cahaya digantikan dengan kegelapan, cahayanya satu, kegelapannya banyak. Banyak sekali dalam ayat Al-Quran. Di antaranya ayat ini. Zahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumat. Nurnya satu, dhulumatnya banyak. Ya, kesesatannya banyak, cahayanya satu. Ini menunjukkan kata para ulama bahwasanya kebenaran itu hanya satu. Apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kebenaran itu hanya satu, tidak bercabang. Adapun kesesatan itu banyak macamnya. Adapun kesesatan itu banyak macamnya. Seperti di ayat yang terdapat di surat Al-Maidah ayat yang ke-16 يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور kita lihat perhatikan kata-katanya al-zulumat banyak nurnya satu demikian juga di surat al-an'am ayat yang pertama alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dan menjadikan cahaya dan eh, kesesatan dan cahaya. Sumbal ladzina baru bi yang ya'budun. Kemudian orang-orang kafir itu kepada Allah menyekutukan. Demikian juga di surat Al-An'am ayat yang ke-122. Awaman kana maitan fahina wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi Apakah sama orang yang mati mati hati ya? apa ini? Mati hatinya. Kemudian kami hidupkan dia. Awalnya dia mati hatinya, namun Allah hidupkan, Allah berikan hidayah. Ini saat-saat yang paling indah di dalam hidup ketika kita sebelumnya tidak tahu apa itu hidayah, kemudian Allah berikan hidayah akan terindah. Ya, mungkin kalau kita ingat apa gitu, ketika kita merasa nyaman, oh, kayak gini mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan hadis Rasulullah SAW, kok nyaman sekali rasanya. Ini adalah hari-hari terindah yang membuat kita semangat di dalam belajar, semangat di dalam beribadah, dan khusyuk di dalam sholat kita. Maka kita harus mengembalikan masa Apakah sama atau bagaimana dengan orang yang mati hatinya kemudian kita hidupkan? wajah Allah nuran. Kemudian kami menjadikan untuk dia cahaya satu. yang bihi finnas. Kemudian dia berjalan di antara manusia. Apakah sama orang yang seperti ini? Kabar masalah dengan orang yang berada di dalam kegelapan, dulumat, Dulumatnya ini tidak satu. Kegelapan itu ya, bertumpuk. Ya. Sebagaimana kegelapan yang terdapat di dalam ya Allah jelaskan tentang kegelapan ketika hujan. Hujannya sudah gelap, awannya juga gelap, kemudian sekitarnya juga jadi Terlebih lagi kalau ya dia berada di dasar lautan, tambah gelap lagi. Ya. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan sumum bukmun umyun fahum la Orang-orang munafik itu tuli. Tulinya bapak Pokoknya gitu. Tuli apa ya? tidak lagi mau mendengarkan kebaikan. Telinganya mendengar, namun sudah tidak mau lagi mendengarkan kebaikan, tidak mau lagi mendengarkan ayat Allah, tidak mau lagi mendengarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bahaya. Wabukun, ya, bukun, bukun itu artinya apa? Bi, bisu, bukun. Karena orang munafik itu tidak mau lagi berbicara dengan kebenaran. Tidak mau lagi amal ma'ruf nahi munkar. Tidak mau lagi. Fahum la yarji'un. Oh, Umyun. Umyun itu apa? Buta. Bukan buta hijau, Pak. Tapi buta apa? Buta tidak mampu melihat. tidak mampu melihat apa kebenaran karena hatinya sudah tertutup. Fahum yang jion dan mereka tidak kembali semuanya. Ini bahaya. Mereka tidak kembali lagi untuk mengetahui kebenaran. Mereka tidak mengetahui lagi atau tidak kembali lagi kepada kebenaran sudah tersesat. Fahum la yarji'un yakni la yarji'una ilal hak li'annahum tarakul haq ba'da an arafu. Mereka tidak kembali ke, kepada kebenaran karena mereka meninggalkan kebenaran setelah mereka ketahui. Ini bahayanya kita meninggalkan kebenaran setelah kita ketahui. Ya. Allah menjadikan dia tidak kembali lagi ke kebenaran. Falam bazamu azaballahu qulubahum di surat Ketika mereka menyimpang maka Allah simpankan mereka maka ini bahayanya kalau kita sudah tahu kebenaran, sudah tahu ini wajib, ini haram, masih ditinggalkan, khawatir kita tidak tahu lagi kebenaran, khawatir kita tidak kembali lagi kepada kebenaran. Ya. Ada satu kisah seorang yang bernama Abdullah al Qasim, Nama saja Abdullah al Qasim berarti orang Islam ya. lahir di daerah Mesir. Mesir itu mana daerah Saudi dekat Riyadh dia tumbuh remaja di Saudi ya, belajar dengan lingkungan Saudi yang tauhidnya kuat ketika kuliah dia pergi ke Mesir untuk belajar di Azhar kuliah Azhar kuliah yang bagus namun ya terkadang sebagian gurunya masih berpemahaman ya bukan pemahaman al-sunnati wal jamaah pemahamannya masih ada penyimpangan namun ini sebagian gurunya saja ketika dia ke sana ada gurunya yang membolehkan untuk istighosah kepada mayit yang meminta kepada mayit wahai mayit berikan aku anak wahai mayit berikan aku rezeki wahai mayit berikan aku mobil dan seterusnya nah, ini dalam syariat kita jelas syirikan maka Abdullah Al-Qasimi yang ketika itu masih semangat ibadahnya, masih semangat ilmunya, dia buat tulisan untuk membantah gurunya ini. Saking semangatnya. Sampai gurunya dibantah dengan tulisannya. Padahal dia masih kuliah. Sampai-sampai gurunya ini marah sampai dia dikeluarkan dari Universitas Al-Azhar. Maka dia kembali ke Saudi tidak berhenti berdakwah. Dia terus berdakwah dan menulis sampai membuat satu tulisan yang berjudul as bayna Bainal Islam wal Wasaniyah. Pertentangan antara Islam dan agama orang-orang muslim Kitab yang ditulis dengan tebal 2500 halaman untuk menjelaskan kepada orang-orang Syiah yang membolehkan meminta kepada orang-orang yang Kitab ini sangat dipuji oleh para ulama. Bahkan salah seorang imam Masjidil Haram yang mungkin saya tidak sebutkan namanya itu memberikan mukadimah. Di kitab beliau ini sampai berkata, sungguh al ini telah membeli surga dengan kitabnya ini. Saking bagusnya kitabnya. Namun ini pujiannya berlebihan. Ya, karena kita ketahui bahwasanya surga dan neraka itu tidak boleh kita pastikan kepada seorang. Karena kita tidak tahu bagaimana akhir hayatnya dan bagaimana amal Ya, hari demi hari pujian semakin banyak. Namun seiringnya waktu pujian pun hilang satu demi satu. Al-Qasimi menunggu penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Saudi tidak ada kata Akhirnya dia marah. Kemudian pergi menuju Mesir lagi bergaul dengan orang-orang yang buruk akidahnya. Sampai-sampai dia menjadi orang ateis, tidak lagi percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Syekh Abu Ishaq ini Sungguh orang ini wafat di atas agama ateis, tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan orang yang luar biasa dakwahnya membuat tulisan yang dipuji oleh para ulama. Bahkan Imam al Haram pun memuji tulisan ini. Sangat bagus, sampai sekarang masih ada. As-Sirah Bainal Islam wal Wasaniyah namun apa faedahnya kitab ini untuk dirinya kalau dia meninggal di atas kekafiran? Maka ini menunjukkan kepada kita saya kita tidak boleh merasa aman dengan kondisi kita. Orang yang membuahkan karya yang dipuji oleh para ulama saja meninggal di atas agama ateis. Apalagi kita, orang yang masih sangat biasa seperti ini. Jangan merasa aman dengan kondisi kita. Ah, saya masih sudah rajin kajian ah saya masih sudah sholat lima waktu berjamaah terus ah sungguh hati ini sangat mudah berulang balik maka kita harus menjaga hati ini supaya ya tidak berbalik kepada kekufuran dan kita berbanyak doa ya qalbal qulub sabbit di ala dinik wahai zat yang bolak-balikan hati tetapkanlah hati hambamu di atas agamamu wa ya musarrifal qulub sarif qalbi ila ta'atik wahai zat yang membolak-balikkan hati jadikanlah hati ini sibuk dengan ketaatan kepadamu mungkin ini saja yang bisa disampaikan mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan bisa kita amalkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang senantiasa mengikuti petunjuknya dan menjaga hidayah Allah yang sangat baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya warahmatullahi wabarakatuh.